kenikmatan tanpa henti dalam kehidupan kita. Marilah kita senantiasa menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam upaya untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. tidak ada manusia yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Jalaluddin Rumi dalam kitabnya Fihi Ma Fihi, tidak ada sungai yang tak bermuara kepada lautan. Setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah bermakna kita akan menuju kematian, sesuatu yang pasti dialami oleh kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan aksiru zikra hadhimil ladzat yakni al maut perbanyaklah anda mengingat tentang kematian perbanyaklah engkau mengingat tentang pemutus kenikmatan yakni kematian mengapa kita diminta untuk mengingat kematian agar supaya kita dalam hidup yang sementara di muka bumi ini tidak sembarangan berbuat tapi betul-betul terencana bagaimana caranya membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita kembali dengan kembali yang diterima oleh Allah. Dengan kembali kemudian hati kita ridha dan oleh Allah jadikan senang. Dengan hati yang senantiasa ikhlas, dengan hati yang senantiasa senyum menuju kematian itu. Itulah tema yang akan kita kaji pada Jumat khutbah Jumat kali ini. Hadirin dan Jumat yang dimuliakan Allah. Apakah ada orang yang kembali kepada Allah tidak tersenyum? Jelas ada. Apakah ada orang yang kembali kepada Allah yakni menghadapi kematian dengan senyum? Jelas ada. Ada namanya kematian husnul khotimah. Ada namanya kematian su'ul khotimah. Tergantung bagaimana kita selama hidup di muka bumi ini. Inilah yang akan kita kaji pada siang hari ini. Bagaimana caranya supaya kita mati tersenyum dalam kehidupan ini. Hidup yang cuman sementara ini. Sadari hidup ini adalah sementara. Sadari bahwa alam kubur adalah alam yang jauh lebih panjang lamanya dibanding dengan usia kita di muka bumi ini. Manusia di muka bumi ini barangkali 65 tahun, bisa jadi 70 tahun, 100 tahun, mungkin maksimum 150 tahun. Lihatlah kuburan-kuburan di sebelah kita. Ada kuburan yang usianya sudah 200 tahun, ada kuburan yang usianya sudah 700 tahun. Kalau kita datang ke Mekah, kita datang ke Madinah, kita akan ketemu dengan kuburan umurnya sudah 2000 tahun. Kalau kita datang ke Jeddah, kalau betul riwayat yang mengatakan bahwa Siti Hawa dikuburkan di situ, berapa ribu tahun kita tidak tahu itu di usia kuburan. Dan dunia masih akan berlanjut. Kalau kita kemudian mencoba untuk melihat dan menghitung-hitung dunia ini, kata Stephen Hawking, seorang ahli fisika dari Cambridge University, barangkali bumi ini secara hitungan fisika masih bisa bertahan sampai ribu tahun lagi. ribu tahun lagi itu adalah alam barzah. Kalau memang ribu tahun, lain lagi alam akhirat yang tentu adalah abadi. Ada pertanyaan, apakah kita dalam hidup ini fokus kepada sesuatu yang sementara, melupakan sesuatu yang abadi? Kalau bapak-bapak dan kita semua ditawarkan ada sesuatu barang yang akan habis dalam satu minggu, ada satu barang yang akan habis dalam satu tahun, manakah yang akan kita pilih? Orang cerdas akan memilih yang satu tahun, yang lebih lama ketimbang yang satu minggu. Kalau ditanya ini ada sesuatu yang akan kemudian bertahan satu tahun dan ini ada yang bertahan sampai eh, sepuluh tahun, manakah yang akan kita ambil? Orang cerdas akan memilih yang sepuluh tahun, yang lebih lama saat ini urusan dunia cuma 100 tahun, seusia kita barangkali 70 tahun, 65 tahun. Sementara urusan akhirat itu adalah lama, mana yang harus kita utamakan? Apakah urusan dunia? Apakah urusan akhirat? Saat ini kita introspeksi kepada diri kita dalam kehidupan kita. Berapa jam kita gunakan bekerja untuk dunia? Berapa jam kita gunakan bekerja untuk akhirat kita? Kalau pekerjaan untuk dunia kita lebih panjang ketimbang urusan kita, layakkah kita layakkah kita mengatakan kita adalah orang cerdas? Apakah kita adalah orang yang tepat? Kita berebut sampai kita itu bertengkar, sampai kita melepaskan tauhid, sampai kita melepaskan agama demi hanya untuk masalah perut, masalah dunia. Apakah kita orang cerdas? Mereka-mereka yang hatinya ta'aluk hanya berhubungan dengan dunia saja, matinya akan mati dengan dunia. Dan karena mati dengan dunia, mustahil dia bisa mati dengan senyum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin setelah Jumat yang dimuliakan, ingat Allah berfirman dalam banyak ayat, kullu nafsin za'ikatul maut. Semua yang bernyawa termasuk kita ini za'iqatul maut pasti akan mati. Wa inna ma tuwafuna ujurahum yaumal qiyamah. Maka semua nanti kata Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran ayat 185, nanti semua akan diberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Kullu nafsin za'ikatul maut, summa ilaina turja'un kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti mati dan kamu semua ini pasti akan kembali kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga dalam ayat-ayat yang lain. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada yang bisa kemudian kita lari dari kematian. Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, Ainama kuntum, kemanapun kamu itu pergi, yudrik kumul maut, kematian pasti datang kepadamu. Tidak ada orang yang paling cerdas yang tidak mati. Tidak ada orang yang paling kaya tidak mati. Tidak ada orang yang paling sehat tidak mati. Tidak ada orang yang paling hebat tidak mati. Semuanya akan mati. Lantas, apa yang telah kita persiapkan dengan kematian ini? Allah bahkan mengatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun engkau telah dikelilingi oleh benteng yang kuat, yudrikum lo maut, mati pasti akan datang kepadamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu itu ada dalam dalam benteng yang begitu kokoh, mati. Menarik untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh seorang raja pada zaman khilafah Turki Utsmani, namanya Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni raja ini mengatakan kepada saudara kepada kepada ajudan-ajudan dan keluarganya, kalau aku mati katanya, akhriju yadayya minat tabut. Tolong keluarkan tanganku dari kereta mayat. Hatta yaron ala anna hatta sultan kharaja minat dunya biadin fariwa. Sehingga orang-orang manusia-manusia rakyatku itu tahu bahwa bahkan seorang sultan yang gagah, yang kaya, yang hebat seperti saya ini keluar dari muka bumi ini dengan membawa tangan kosong, tidak membawa apapun. Indahnya seorang raja yang ingat akan mati. Raja yang ingat akan mati, mustahil dia akan diktator mustahil dia akan menyengsarakan rakyat. Mustahil dia itu akan menumpuk kekayaan sendiri. Mustahil dia itu tidak sayang kepada rakyat. Mereka yang betul-betul ingat kepada kematian. Seorang suami yang ingat akan mati, mustahil dia menyakiti istri. Seorang bapak yang ingat akan mati, mustahil dia akan melalaikan amanah berupa anak seorang istri yang ingat mati, mustahil dia itu kemudian menyakiti hati suaminya. Seorang teman yang yakin akan mati, mustahil dia itu berkhianat kepada temannya. Seorang tetangga yang yakin dia mati, mustahil dia akan membuat menderita tetangganya. Itulah pentingnya mengingat kematian. Hadirin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kematian dengan senyum itu? Kematian dengan senyum adalah husnul khatimah. Dimiliki oleh mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Hadis menyatakan, ketika seseorang ajalnya telah tiba, malaikat akan mencabut. Malaikat akan berkata ketika orang ini jiwanya bersih. Kata malaikat, ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bagus, ukhruji keluarlah engkau. Ini bukan ayat. Ukhruji ila maghfiratim min rabbik wa Keluarlah engkau dari jasad itu untuk menuju ampunan dan ridha dari Tuhanmu. Siapakah yang tidak akan tertawa tersenyum ketika mati? Ketika sudah dinyatakan Anda mendapatkan ampunan dari Allah? Lihatlah orang-orang yang sebenarnya di penjara kemudian dia mendapat ampunan. Orang salah yang mendapat ampunan, dia akan bahagia lihatlah ketika orang bukan hanya mendapat ampunan, dia mendapat ridho, disukai, pasti akan bahagia. Kalau kita dipanggil oleh atasan kita, kita akan bahagia ketika kita di, di, di, disukai. Kalau kita dipanggil oleh yang atasannya atasan, kita akan lebih bangga lagi. Kalau kita itu dipuji, kalau kita kemudian diridai, disukai oleh oleh wali kota, kita akan senang. Oleh gubernur lebih senang lagi. Di atasnya lagi oleh oleh oleh oleh menteri akan lebih senang lagi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang menyukai. Adakah orang yang tidak akan senang dan mati tersenyum? Sebaliknya, ketika jiwa adalah al khabisa Wahai jiwa yang jelek al khabisa Ya ayatun nafsul khabisa ukhruji. Keluarlah kamu itu dari badanmu itu. Bisukhtim minallah. Wadabih. Dengan anda itu mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia kemudian tidak akan merasa gelisah dengan begitu? Oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk berupaya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Senangkan Allah Subhanahu wa taala, letakkan Allah sebagai yang utama. Surat At-Taubah jelas menyatakan siapa yang mendahulukan selain Allah, dia pasti menderita. Kul aba abaukum wa abnaukum. Katakan Muhammad aba ukum kalau ayah-ayahmu, orang tuamu, wa abna ukum dan kemudian juga eh, anak-anakmu, wa ikhwanukum dan juga saudara-saudaramu, wa azwajukum dan juga istri-istrimu dan juga keluar wa ashiratukum keluargamu. Kemudian juga tentang keluarga eh, tentang pekerjaanmu, hartamu dan kemudian rumah-rumahmu. Ahabba lebih engkau cintai ketimbang Allah dan Rasulullah dan jihad fi sabilillah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah amri Tunggu tanggal mainnya hancur. Hancur. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tashawna kasadaha wa maka wa, masakinu tardunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah amri Tunggu tanggal mainnya hancur dan Allah pasti benar. Sekarang, masihkah kita mau berjudi dalam kehidupan kita? Masihkah kita mau berjudi dalam kehidupan kita? Kita mencoba sesuatu yang tidak Allah perintahkan dan mengharap kemudian kita akan diridai Allah. Mana mungkin? Innallaha la yuhliful mi'ad. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Rasulullah. Maka kita akan mati tersenyum. Hadirin, sedang Jumat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang waktu pendek untuk khutbah ini. Bisa dirinci lengkap dengan bermacam-macam bukti tentang kematian orang yang mati senyum ini. Izinkan saya itu mengakhiri khutbah ini dengan tiga tips utama kalau kita ingin mati tersenyum. Untuk mati tersenyum ada tip ada tiga tip yang harus kita lakukan. Pertama, seriuslah belajar memutus hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Seriuslah belajar memutus hubungan hati dengan selain Allah. Selama dalam hidup ini kita itu hubungan hati dengan selain Allah itu besar, lebih besar ketimbang hubungan kita dengan Allah, matinya tidak akan mati tersenyum. Bagaimana kita akan mati tersenyum? Kita akan pergi ke sebuah tempat, ternyata kita masih terikat dengan sesuatu yang ada di sini. Bagaimana mungkin? Ada kata-kata menarik sahabat paling terakhir meninggal dunia. Ada sahabat paling terakhir meninggal dunia namanya Syekh Hazim. Ditanya, mengapa orang-orang kok semuanya takut mati? Ada orang bertanya kepada sahabat yang terakhir meninggal dunia. Mengapa orang-orang kok takut mati? Gemetar mau mati. Jawabannya apa? Bagaimana mereka tidak takut mati? Sementara dia memakmurkan dunianya dan tidak pernah memakmurkan kuburannya. Dia tidak pernah memakmurkan kuburannya, yang dia makmurkan adalah rumahnya. Mana mungkin? Logikanya begini, hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau rumah kita saat ini adalah rumah yang bagus, kemudian ada rumah yang lebih bagus lagi, semua orang mau dipindah ke lebih ke rumah yang lebih bagus itu. Tapi kalau rumah kita mentereng luar biasa hebatnya, tiba-tiba dikatakan minggu depan Anda pindah ke gubuk Gubuknya gubuk yang jelek sekali, udah jelek bau. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Kalau kuburan Anda tidak Anda bangun, yang Anda bangun adalah rumah Anda, bagaimana Anda kemudian tidak merasa gelisah untuk pindah ke alam kubur yang belum Anda bangun? Bangunlah alam kubur Anda dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan. Ketika amal kebaikan sudah Anda bangun untuk kuburan Anda, maka Anda meninggalkan dunia tidak akan pernah ada beban. Ada satu ilustrasi lagi yang membuat saya betul-betul tersentuh dengan dengan perumpamaan ini. Kalau kita yakin bahwa kita akan pindah rumah. Yakin rumah kita akan digusur. Karena ada pelebaran jalan dan macam-macamnya pasti bulan depan kita pindah rumah. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita memindah barang ini ke rumah yang baru. Kasur kita pindah, lemari kita pindah, kita pindah, pindahkan semua ke rumah yang baru, rumah yang akan kita tempati. Pertanyaannya, sudahkah kita memindahkan harta kita di dunia ke akhirat? Sudahkah kita pindahkan rumah kita ke akhirat? Apakah Anda membangun rumah lagi kemudian tidak pernah membangun rumah di akhirat? Kalau itu yang kita lakukan, Salahkah kalau matinya kita kemudian mati menderita karena kita lebih terikat kepada dunia dan tidak pernah terikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sulit melaksanakan yang pertama ini, tapi ini harus. Harus inilah yang disebut dengan mutu qabla anta mutu. Matilah Anda sebelum Anda mati. Hadirin, sidang Jum'ah yang saya muliakan. Nanti kita bahas setelah Jum'atan. Tentang hakikat ibadah kita Ternyata hakikat ibadah kita adalah kita harus melepaskan diri dari dunia ini dan kita mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kalau kita ingin mati tersenyum, cara yang kedua adalah beban hidup jangan dipikul sendiri. Pikulkan beban hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Bau kita cuma satu jengkal terlalu kecil untuk memikul beban-beban yang ada di muka bumi ini. Urusan kita begitu besar. Ada urusan kantor, ada urusan keluarga, ada urusan tetangga, ada urusan kerja. Kalau semuanya kita tanggung sendiri, kita pikul sendiri, mati kita dan matinya pun mati ngenes. Biasakan mengatakan ufawwidu amri ilallah. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Ya Allah, aku tawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku tafwid kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku taslim kepadamu ya Allah. Semuanya aku pasangkan kepadamu. Karena hakikatnya aku tidak punya apa-apa. Dan saya bukan siapa-siapa. Manusia yang mampu seperti ini. Dia akan mati tersenyum dalam kehidupan. Yang ketiga. Yang harus kita lakukan. Hadirin sanjumah yang dimuliakan Allah. Lupakan kesalahan orang. Jangan tanamkan kebencian, jangan tanamkan dendam, jangan pernah menanamkan sakit hati. Tidak baik dan tidak akan membahagiakan. Bahkan matinya pun tidak akan mati tersenyum. Dalam hidup tidak semua orang akan mencintai kita. Bahkan orang yang mencintai kita tidak akan pernah seumur hidup mencintai kita pasti suatu waktu pernah membenci kita kecuali manusia agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad jangan percaya ada cinta 100%. Tidak ada. Istri yang kita pilih, istri yang kita cinta, jujur saja apakah kita akan cinta 100% selamanya? Tidak. Suatu waktu kita akan pernah marah, suatu waktu kita pernah membenci, Berikut juga istri kepada suami. Kalau begitu, apakah kita akan menanam kebencian itu lama dalam hati kita? Buanglah. Mereka yang kembali kepada Allah, bin Sofi, dengan hati yang bersih, dia akan tersenyum. Bersihkan hati dari dendam. Bersihkan hati dari benci. Bersihkan hati dari sakit hati. Biarlah itu menjadi sejarah. Dan kita katakan kepada Allah, Ya Allah, kisah hidup yang kau berikan kepada saya begitu indah. Satu pintaku kepadamu ya Allah. Ketika engkau berikan kepadaku musibah ya Allah, berikan hamba kesabaran ya Allah. Ketika engkau berikan kepadaku itu nikmat ya Allah, jadikan hamba orang yang bersyukur ya Allah. Jadikan hamba adalah orang yang ridho atas segala ketan, ketetapanmu ya Allah. Kalau ini yang kita miliki, maka kita akan kembali kepada Allah dengan tersenyum. Semoga semua kita adalah orang-orang yang husnul khatimah, yang akhir kehidupan adalah akhir yang baik. Ini adalah tanda orang sukses yang sesungguhnya. Orang sukses bahagia bukan orang yang bisa mencapai gelar tertinggi, mendapatkan keuntungan tertinggi, membuat rumah tertinggi, memiliki apapun yang tertinggi. Bukan orang sukses adalah orang yang lahir dalam keadaan suci, Kullu nafsin dha'iqatul maut dan dia juga ah, orang ya, orang-orang yang yang lahir dalam keadaan suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah dan kemudian kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية الكريمة وذكر الحكيم وقل ربي في وأنت خير الراحمين الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين وهو رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Amma ba'du fa ya hadirun rahimana wa rahimakumullah. Usikum wa iya ya bi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbatil qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Ampuni juga dosa-dosa orang mukmin laki, mukmin perempuan ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-hamba yang Engkau pilih ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau bersihkan hati kami ya Allah. Sehingga kami kembali kepadamu ya Allah dalam keadaan tersenyum ya Allah. Allahumma Rabbana ketika ajal tiba bagi kami ya Allah. Izinkan kami kembali kepadamu dalam keadaan tersenyum ya Allah. Izinkan kami kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Izinkan kami kembali kepadamu membawa kalimat tayyibah la ilaha illallah ya Allah. Allah, kami sadar kami banyak dosa ya Allah. Mata kami banyak berbuat maksiat ya Allah. Mulut kami banyak berbuat maksiat ya Allah. Telinga kami banyak berbuat maksiat ya Allah. Hidung kami telah melakukan maksiat ya Allah. Hati kami telah melakukan maksiat ya Allah pikiran kami telah melakukan maksiat ya Allah, tangan dan kaki kami juga melakukan maksiat ya Allah. Engkau mengetahui semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan engkau siksa kami ya Allah. Sebelum kami kembali kepadamu, sebelum mati datang kepada kami, izinkan kami menjadi hamba pilihanmu ya Allah, hamba yang kau bersihkan hatinya ya Rabb. Allahumma Rabbana, kami memiliki kedua orang tua kami, ya Rob. Izinkan kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Jadikan kedua orang tua kami orang-orang yang kau sayangi, ya Allah. Orang tua kami yang ada di dalam kubur, bahagiakan mereka, ya Allah. Jangan Kau siksa mereka, ya Allah. Bebaskan mereka dari siksamu, ya Allah. Ampuni kedua orang tuaku, orang tua kami, ya Allah orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, bahagiakan hatinya, sehatkan badannya, ya Allah. Allahumma rabbana kami titipkan anak cucu kami, ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh, solehah. Anak cucu yang soleh, solehah. Anak cucu yang taat kepadamu dan kepada Rasulmu, ya Allah. Dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudahkan dalam hidup anak kami, ya Rabb. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana la tuzigh kulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجل وأكبر